Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimahullah Mu'tanifun muttafiqul khati faqat wa didduhu mukhtalifun fahsyal ghalat. Pembahasan sekarang ini barakallahu fikum mengenai pembagian hadis yang baru yaitu seputar tulisan juga. Seputar tulisan berkaitan masalah perawinya. Berkaitan masalah siapa? Perawinya jadi muktalif itu muttafiqul khatti faqat. Tulisannya sama. Tulisannya sama, bentuknya sama, cuman cara bacanya berbeda. Paham ya? Zaman dahulu itu kan enggak ada titik. Ya enggak? Zaman dahulu mana ada titik? Adanya huruf saja. Sehingga Abbas dengan Ayyash bentuk hurufnya sama enggak kelihatan tanpa titik? Sama kan? Zaman dahulu enggak ada titik zaman dahulu. Abbas, Ayyash sama bentuknya. Cuman titik itulah yang membedakannya. Nah, itu maksudnya. Jadi khotnya sama tapi ternyata bacanya beda. Wadidtuhu mukhtalifun. Kalau lawannya berarti memang berbeda gitu loh. Orangnya berbeda. fashal halat maka takutlah kalau seandainya keliru. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala huwa wal qismu tasi'u wal ishrun min aqsam al-hadits al-madhkura fi hadha an-nadmi wa huwa al-mukhtalif wal mukhtalif. Kata beliau ini adalah pembagian yang ke-29 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun Naam Al-Baikuniyah ini, yaitu mu'talif dan mukhtalif. Kita lihat definisinya biar semakin jelas. Wal mu'talifu wal mukhtalif huwa <clears throat> alladhi tafaqa khattan, yang sama tulisannya. Ittafaqa khattan yang sama-sama tulisannya, walakinahu ikhtalafa lafdhan namun hanya saja berbeda cara melafatkannya. Bacanya beda. Tulisannya sama, tapi bacanya beda. Misal Abbas wa Sama enggak itu hurufnya? Dulu enggak ada titiknya. Ya. Itu kalau Abbas sama Anyas tanpa titik, sama enggak? Tak sama enggak? Sama. Tapi dengan adanya titik nuktah atau nukat itu baru bisa nah barakallahu fikum terbaca. Oleh karena itu terkadang ada sebutan mu'jamah muhmalah Mu'jamah itu titik, muhmalah itu tanpa titik. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa wa khayyat wa habbat. Khayyat habbat. Sama enggak kalau tanpa titik? Sama, itu maksudnya ya. Jadi antum pahami baik-baik. Ini beda kok Ustaz. Beda karena enggak ada titiknya itu. Coba kalau enggak ada titiknya, sama enggak kira-kira? Sama, Iya enggak? Paham belum ini? Jadi samanya kapan? Ketika tidak ada titiknya. Kalau ada titiknya jelas beda, orang bisa bedakan. Tapi kalau tanpa titik coba bayangkan. Khayyat, habbat sama. Wa ma asbah dzalik dan yang semisal dengan itu. Jadi hadis dikatakan mukhtalif, mukhtalif itu sama tulisannya tapi beda cara bacanya. Mahum ini Abdul Aziz, ayo na'am. Ya'ni anna lafdha fi tartibil kalimah wahid. Maksudnya adalah lafaz itu di dalam susunan dalam kata satu lafadznya. Lakin tahtani fi nutqi tapi berbeda-beda dalam membacanya. Fa hadza yusamma mu'tanifan mukhtanifan. Ini dinamakan dengan nama Mu'tanifan mukhtanifan. Sama tulisannya, beda bacanya. Paham belum? Paham insyaallah? Ya, nah, berikutnya. Wa muhtanifan mu'tanifan li itlafihi khattan. Nah, dinamakan mu'tanifan Nah, li'tilafihi khattan. Karena apa? Karena Naam dikarenakan sama-sama tulisannya. Wa summiya mukhtalifan li ikhtilafihi nutqan. Dinamakan mukhtalifan karena berbedanya cara membaca. Tulisannya sama tapi cara cara membacanya ber, berbeda. Ini antum enggak usah lihat titiknya ya. Kalau antum lihat titiknya memang antum bisa bedakan. Tapi zaman dahulu itu enggak ada titik itu loh. Paham belum? Zaman dahulu itu enggak ada titik. Zaman dahulu enggak ada titik. Kenapa? Ya karena belum diletakkan waktu itu. Sehingga gelarnya kalau atau mau nah, mau tahu itu kalau di dalam kitab-kitab itu mu'jamah muhmalah. Mu'jamah itu titik, muhmalah itu tanpa titik. Paham belum? Ini istilah aja. Nanti antum mungkin jumpai kalau baca-baca sendiri. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Wa huwa aidan fi nafsil waqt muftarik li ikhtilafihi 'ainan wa dhatan." Dan dia juga pada waktu itu sendiri, pada satu waktu, satu waktu ya nafsu waktu satu waktu muftarik beda orangnya. Otomatis kan beda orangnya. Abbas bin Ayyash, sama enggak orangnya? Beda. Kamu lihat ini? Nah, kata beliau, wa huwa aidan fi nafsil waqti muftarikun li ikhtilafihi ainan wa dhatan karena berbeda orangnya zatnya. Fal ashkhasu muta'addiduna fil muttafiq wal muftariq. Maka orang-orang, ashkhas itu orang-orangnya muta'addidun. Nah, mereka bisa berbilang banyak orangnya. Fil muttafiq fil muttafiq wal muhtariq. Maksudnya dalam masalah apa? Muttafiq wal muhtariq. Sudah kita lewati kemarin ya. Nah, barakallahu fiikum ya, wa na'am. Eh, tulisannya sama, bacanya sama, tapi kan beda orangnya. Ya enggak? Belum. Tulisannya sama, bacaannya sama, tapi beda orangnya. Muhammad sama Muhammad. Tapi kan Muhammad yang mana? Ya enggak? Ada Muhammad bin Ja'far, ada Muhammad bin Bashar. Beda orangnya enggak? Beda orangnya, tapi sama-sama namanya Muhammad. Mahum itu. Wal mu'talif wal mukhtalif. Bisa jadi juga apa? Orangnya banyak, cuman mu'talif mukhtalifan itu. Tulisannya sama, tapi bacanya berbeda. Walakinal kalamu 'alal asma' in kanat mukhtalifatan fasammihi mu'talifan Akan tetapi kalau pembicaraannya masalah nama, kalau seandainya berbeda-beda, maka fasammihi, maka namakanlah dengan apa? Mu'tanifan, mukhtanifan. Tulisannya sama, bacanya berbeda. Wa in kanat muttafiqatan, wa in kanat muttafiqatan, fasammihi muttafiqan muftariqan. Kalau tulisannya sama, bacanya sama, dinamakan muttafiqan muftariqan. Sama bacanya, sama tulisannya tapi orangnya berbeda. Paham belum? Ewa. Wa hadha istilahun, ini adalah istilah. Wa istilahul muhaddisin amrun la yunaza'una alaihi. Istilahnya yang diletakkan oleh ahli hadis itu adalah perkara yang tidak perlu diperselisihkan. Li'annahu yuqal la musyahata fil istilah. Karena sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, tidak ada perselisihan, pertengkaran dalam masalah perbedaan istilah. Istilah beda boleh tapi maknanya sama gitu loh. Paham belum? Nah, jadi la musyahata fil istilah. Jadi enggak perlu di Eh, perdebatkan seperti khafat sama jar ya kan? Khafat silahkan jar enggak masalah gitu loh. Kan beda istilah tapi kan sama artinya. Ya enggak? Paham maksudnya itu ya? Naam seperti itu. Allah musta'an. Naam. Kita lihat sini. Idzan ma al-fa'idah min ma'rifati hadzal qismi min aqsamil hadis? Jika demikian apa faedahnya sekarang? Mengetahui pembagian ini dari pembagian hadis apa faedahnya? Nakul al faidah li ya yashtabih Allah li'alla yashtabihal ashkhas agar orang itu enggak tersamarkan orang-orang yang ada paham belum enggak tersamarkan orang-orang yang ada karena orang-orang kan banyak paham ya tulisannya mungkin saja sama tapi cara bacanya berbeda sehingga orangnya pun juga berbeda kita lihat salah sebagai contoh idza kana indana asharatu rijalin kulluhum yusammuna bi abbas sekarang kalau kita di sisi kita ada 10 santri atau 10 orang mereka semuanya namanya Abbas. Mereka semuanya nama namanya Abbas. Perhatikan ya. Mereka semuanya namanya Abbas. Falabudda an na'rifa man huwa Abbas. Kita harus tahu siapa Abbas itu. Paham ya? Kita harus tahu siapa Abbas. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Falabudda anak an na'rifa man huwa Abbas li'annahu qad yakunu ahaduhum dha'ifan. Karena bisa jadi salah satu di antara Abbas tersebut adalah lemah, imma li Lemahnya itu karena jeleknya hafalannya, wa imalina linaqsi fi adalatih atau karena kurang keadalahnya, jalan hidupnya tidak lurus, paham ya? Karena adalah kan yang jalan hidupnya lurus, enam riwayat hidupnya lurus. Wa imalih li atau sebab yang lainnya. Paham belum? Jadi kan kalau sepuluh orang yang abbas semua kan bingung kita. Ini abbas yang mana itu loh? Kan perlu cek lagi abbas yang siqah atau abbas yang dhaif atau yang semisalnya. Fala budda an na'rifa man Abbas hadza. Maka harus kita mengetahui siapa Abbas ini. Li ajli an na'rifa hal huwa maqbulur riwayah atau ghairu riwayat, riwayah. Dalam rangka agar kita tahu gitu loh. Tahu bahwasanya Abbas tersebut adalah Abbas yang diterima riwayatnya atau Abbas yang tidak diterima riwayatnya. Wa hadzal babu qad allafa fihi katsirun minal ulama wa takallamu fihi. Dan bab seperti ini sungguh telah kebanyakan para ulama itu mengarang eh, mengarang membukukan atau membuat sebuah kitab wa takallamu mereka berbicara di situ wa ala ra'sihimul hafid Ibnu Hajar rahimahullah ini enggak perlu bingung lagi dan ya barakallahu fikum di atas kepala mereka pimpinannya mereka pimpinan yang menulis kitab penyebutan namanya sama tapi berbeda-beda orangnya itu adalah al-Hafid Ibnu Hajar Asqalani Beliau mengarang kitab yang mungkin Anda pernah lihat itu kitab di itu itu Takribut Tahdib. Paham ya? Takribut Tahdib itu bagus sekali itu. Itu karangan beliau, ringkas. Satu tapi kalau antum mau nyari misalkan namanya Muhammad di dicek pada huruf mim, buka tinggal ya, Muhammad semuanya. Tapi Muhammadin siapa itu loh. Ya enggak? Namanya Abdullah, Abdullah siapa? Abdurrahman, Abdurrahman siapa? Ada semua itu. Bagus sekali kitabnya. Mungkin kalau di maktabah-maktabah penjual kitab tuh ada kalau mau beli. Maksudnya apa? Ini sekedar contoh Suatu ketika antum mengecek itu belinya kitab itu Takrib Tahdhib gitu. Ada juga lebih tebal empat jilid cetakan Saudi, Nam Tahdhib Tahdhib itu ada lagi. Paham ya? Nah, barakallahu Ada lagi lebih tebal lagi Tahdhibul Kamal. Paham ya? Nah, yang jelas itu kita masalah hadis ya. Jadi kalau Tahdhibul Kamal sempurna lagi dia. Paham ya? Tahdhibul Kamal sempurna lagi. Kenapa? Karena dia tahu misalkan haddatsana Muhammad, haddatsana Saleh, dia tahu siapa Muhammad, siapa Saleh, bayangkan. Sebutan itu dibuka. Kalau Muhammad dari soleh itu biasanya Muhammad siapa ya? Ada di situ. Tahdzibul kamal tadi. Tapi kalau takribut tahdzib ringkas sekali itu. Kalau takribut tahdzib yang kemarin mungkin pernah lihat di situ ya, itu karya al hafid Ibnu Hazal Asqalani itu ringkas sekali. Ringkasnya bagaimana? Antum tinggal ngecek aja. Muhammad bin Fulan, bagaimana keadaannya? Bukan nanti imam beliau nyebutan siqah, dhaif atau soduk atau semisalnya. Paham belum? Sehingga paling bagusnya ketika antum memahami kitab tersebut, buka di mukadimahnya. Di mukadimahnya nanti beliau menyebutkan tobaqoh namanya. Tobaqoh pertama, tobaqoh kedua, tobaqoh ketiga. Paham ya? Tobaqoh pertama sahabat misalkan. Nanti tobaqoh kedua, nah ini, tobaqoh ketiga ini. Semua sebutkan semuanya. Paham maksudnya ya? Nah, itu kalau seandainya suatu ketika antum ingin meluas membahas gitu ya. Tapi kalau mau mencukupkan ya itu tadi kitabnya al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Fa idza qala qailun, sekarang kalau ada orang berkata, bi ayyi tariqin numayyizu hadza min hadza? Dengan cara bagaimana? Ini penting ini ya. Dengan cara bagaimana kita bisa membedakan ini dan ini? Kok tahu kalau ini Muhammad bin Ja'far? Kok tahu kalau ini Muhammad bin Bashar? Tahu dari mana gitu loh. Fanaqul ammal mu'talif wal mukhtalif fatamyizuhu yasir. Ini. Maka kita katakan Adapun kalau seandainya muktalif dan muktalif tulisannya Nga fikum sama tapi bacaannya berbeda, orang berbeda, maka membedakannya mudah. Ya enggak? Abbas Ayyash, jelas beda enggak? Jelas beda. Yang terkadang sulit itu yang apa tadi? Tulisannya sama, bacanya sama. Harus ngecek lagi Muhammad Muhammad. Muhammad siapa itu loh. Kamu belum? Ya na'am barakallahu fikum. Kita lihat Li'annahu mukhtalifun tidak nafsi karena beda mengucapkannya. Tulisannya sama biarin. Ketika mengucapkan nampak Abbas, Ayyash, nampak enggak bedanya? Nampak gitu loh. Wala yakunu fihi istibahun fil waqi'. Pada kenyataannya enggak ada apa? Enggak ada istibah, enggak ada perbedaan di situ. Illa idza salakna tariqal mutaqaddimin fi adam al-i'jam. Kecuali, ya ini penting. Kecuali kalau kita menempuh jalannya, metodenya orang-orang terdahulu yaitu tidak adanya i'jam titik. I'jam itu titik. Paham ya? Jadi mu'jamah itu titik, muhmalah tanpa titik. Itu istilah itu dihafal itu ya. Jadi i'jam itu enggak ada titiknya. Kalau enggak ada titiknya bingung enggak antum kira-kira? Bingung kan? Eh, teman ain nah ini kemudian sin. Ini abbas atau ayash. Tanpa titik kan bingung. Oleh karena itu kata beliau apa? Illa idza salakna tariqa al-mutaqaddimin fi al ijam. Kecuali kalau kita menempuh metodenya orang-orang terdahulu tanpa adanya titik. Mungkin bingung ya, sulit ya kalau ada tanpa titik. Naam. Wal ijamu huwa adamu tanqitil huruf. Ijam itu maksudnya tidak adanya titik-titik pada huruf. Paham belum? Antum bedakan jim, ha, kha. Dari apa bedakannya? Titik. Kalau jim titiknya di mana? Di bawah. Kalau kok di mana? Di atas. Kalau ha alamatun adamiyah, tandanya enggak ada. Ada nuqtah fawqiyah wa ada nuqtah tahtaniyah. Enggak ada titik di atas, enggak ada titik di bawah, itu pastikan ha. Paham belum? Itu menunjukkan bahwa titik itu penting ternyata. Nah, sama talan sebagai contoh, indal mutaqaddimin kanat kalimatu Abbas wa Ayyash wahidah. Menurut orang-orang terdahulu, para ulama muhaddisin terdahulu, itu tulisan Abbas ma Aisyah satu. Bayangkan satu. Lianna kanat la tuskal wala la Karena zaman dahulu itu enggak diharokatnya, enggak dikasih titik. Oh, tambah pusing lagi kan? Sekarang yang ada titik aja kadang orang belum tentu bisa baca ya. Zaman dahulu itu enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya. Paham belum? Kalau sekarang mungkin kita masih mending paling-paling kita mempelajari ilmu agar bisa baca tulisan yang tidak berharokat ya enggak? Tapi kalau yang tidak bertitik bayangkan. Berat enggak kira-kira? Berat. Nah, tapi sekarang sudah ada kemudahan. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini, Masya Allah ini kita lihat kata beliau, amma indal mutaakhirin fa innal baba yaqillu fil istibah. Adapun menurut orang-orang belakangan, ahlul hadis yang belakangan, maka bab seperti ini bisa dikatakan sedikit adanya istibah yaitu adanya kesamaran sedikit. Kenapa? li'annahum yu'jimunal kalimati karena mereka sudah memberikan titik pada kata-kata tersebut sehingga nampak Abbas enggak mungkin antum baca Ayash ya enggak antum tulisannya Abbas antum baca Ayash keliru karena nampak jelas mafhum soal ini mafhum ya na'am kita lihat sini amal muttafiq wal muftariq fa huwa sa'bun ini maksudnya adapun muttafiq sana tulisannya sama bacanya, beda orangnya. Inilah yang sulit. Haddatsana Mahmud. Ya? Mahmud siapa? Coba tahu enggak? Harus ngecek dulu Mahmud siapa? Mahmud bin Hamid atau Mahmud bin Mahmud bin Humaid? Kalau Mahmud bin Hamid dhaif misalkan. Kalau Mahmud bin Humaid fiqh misalkan kan harus tahu dulu gitu loh. alhamdulillah maksudnya nih? Sulitnya di sini gitu loh. Nah, ini Mahmud yang mana ini? Nah, Mahmud kan banyak ya enggak? Nah, barakallahu fiikum hatta fi zamanil mutaakhirin hingga apa hingga zaman orang-orang belakangan pun kesulitan ini anna ta'yinal murad yahtaj ila ba'thin daqiqin fi ma'rifati syakhsi bi'ainihi wa wasfihi tamaman dikarenakan menentukan orang yang diinginkan itu butuh pembahasan yang detail dan teliti di dalam mengetahui siapa orang ini sebenarnya wa wasfihi dan sifatnya secara sempurna itu tadi contohnya kitabnya tadi. Kalau misalkan mau ringkas, ringan, takribut tahdhib. Kalau mau di atas lagi apa? Tahdhibut tahdhib. Mau di atas lagi tahdhibul kamal. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu kitabnya semuanya ada di maktabah atau perpustakaan yang biasanya menjual kitab kalau lengkap perpustakaannya. Fasara idzan jika demikian berarti kesimpulannya kata beliau faidatu ma'rifati hadzal bab, faedah mengetahui bab pembahasan ini ta'yinur rawi menentukan perawi lil hukmi untuk menghukumi alaih untuk menghukumi perawi tersebut bi qabuli riwayatih au biraddiha untuk menghukumi diterima riwayatnya atau ditolak itu loh paham belum fungsinya itu kan untuk mengetahui ini siapa ini Abbas atau Ayyash kalau Abbas jelas Ayyash jelas tapi kalau sama-sama Abbas kira-kira bingung nggak? bingung ngecek dulu Abbas yang mana ini paham belum Mahmud Mahmud yang mana Mahmud yang orang apa bukan? Karena Mahmud ada juga yang bukan orang kan itu. Seperti Mahmud apa? Gajahnya <laughs> Abraha. Itu kan bukan orang. Jadi perlu dicek dulu Mahmud haddatsana Mahmud. Mahmud yang mana itu Paham ya? Jadi sulitnya kadang di situ, sulitnya. Sama-sama nama, tulisannya sama, bacanya sama, beda orangnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, wal marji' fi dzalik al-kutub al-mu'allafa fi hadzal bab. Sumber itu semuanya biar tahu itu di kitab-kitab yang sudah disusun, yang sudah dikarang dalam masalah bab seperti ini. Wa mimma yu'inu ala ta'yinir rajul ma'rif wa ma'na ma'rifatu syuyukhihi alladhi yarwi anhum dan termasuk yang bisa menolong membantu untuk mengetahui nah barakallahu fikum menetapkan siapa lelaki ini, siapa perawi ini adalah apa? Ma'rifatu syuyukhi, mengenal gurunya. Haddatsana Mahmud. Mahmud yang mana ya? Oh, kita kenal dulu gurunya siapa? Oh, gurunya oh, Syekh Fulan misalkan, Syekh Hamid misalkan. Oh, berarti Mahmud bin Humaid ini. Kalau karena Mahmud bin Humaid ini mencari ilmunya pada Syekh Hamid gitu loh. Paham ya? Nah, kalau Mahmud Naam bin Ja'far dia mencari ilmunya kepada na barakallahu fikum asy-syekh na barakallahu fikum naam Bashar misalkan. Intinya ketahuan dengan gurunya tadi itu. Ini kalau seandainya mau mengetahui loh, siapa sebenarnya sosok orang ini siapa, perawi ini siapa? Kata beliau, wa mimma yu'inu 'ala ta'yinir rajul, termasuk nah cara yang bisa membantu, bisa menetapkan menentukan perawi ini ma'rifatu syuyukhi. Mengenal mengetahui guru-gurunya alladzina yarwi anhum, ya alladzina yarwi anhum yang dia meriwayatkan dari mereka. Gurunya siapa dulu baru ketahuan itu istilahnya. Paham belum? Ayo na'am. Wa kadzalika ma'rifatut tullabihi atau mengenal murid-muridnya. Alladzina yarwuna anhu yang mereka meriwayatkan darinya. Jadi kalau untuk mengetahui ini jangan-jangan siapa gurunya nih? Syekhnya siapa? Nah, ngecek dulu muridnya. Kalau muridnya nah nanti ketahuan barulah ketahuan gurunya terkadang seperti itu. Nah, ini kalau antum mau panjang lebar di Tahdibul Kamal. Kitabnya kalau di sini enggak ada ya, kalau di toko-toko sana banyak. Toko-toko kitab itu biar kalau tokonya sempurna, lengkap. Am tahdibul kamal ada, tahdibul tahdid ada, yang paling murah cuma satu jilid, takribut tahdid. Karya siapa tadi? al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali rahimahullah. Naam. Mahum insyaallah? Mahum? Ayo na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azza wa zakumullah. Kita ambil satu lagi. Qala al-mu'allifu athabahullah wal munkarul fardhu bihi rawin khoda ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Naam. Sekarang pembahasan mengenai hadis mungkar. Pembahasan mengenai hadis mungkar ini jelas kalau mungkar itu enggak bisa apa? Enggak bisa dijadikan hujjah la yuhtajju bih. Paham ya? Hadis mungkar itu la yuhtajju tidak bisa dengan hujjah. Ditopang dengan apapun enggak bisa. Yang masih bisa ditopang, yang masih bisa dikuatkan, yang masih bisa di Nah barakallahu fikum enam dikumpulkan jalur-jalurnya kemudian menjadi kuat itu dhaifun munjabir. Paham belum ini? Yang masih ditopang tadi ya bagaimana ini Dhaifun munjabir. Nah, barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan dhaifun munjabar. Paham ya? Namanya dhaif tapi masih bisa ditopang. Tapi kalau dhaifun munjabir itu maksudnya dhaif tapi masih bisa menguatkan dengan yang lainnya. Maksudnya dhaifnya itu enggak parah. Tapi kalau dhaifun jiddan apalagi sampai tekan mungkar, bisa enggak dengan hujah? Enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Hadza huwal qismu 30 min aqsam al-hadits al-madhkura fi hadzal matni wa al munkar." Inilah pembagian yang ke-30 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun yaitu mungkar. Hadisnya mungkar. Jadi kalau ada seorang na'am barakallahu fik muhaddis menghukumi hadisnya mungkar, sudah selesai, enggak perlu panjang lebar lagi. Tinggalkan. Kata beliau, "Wa qad ikhtalafa al-muhadditsun fi ta'rif al-munkar." Tapi ahlul hadis mereka berselisih mengenai definisi mungkarnya apa gitu loh Eh, apakah mungkar di sini seperti amar ma'ruf nahi mungkar? Ya enggak? Kan ada al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Sama-sama mungkar itu kan? Tapi mungkar yang mana kita lihat? Fakilah ada yang mengatakan definisinya, innal Mungkar huwa ma rawahu dha'if mukhalifan lisiqah. Wah ini. Ini definisinya bagus sekali. Seorang perawi yang dhaif menyelisih perawi yang siqah, sudah dhaif menyelisih lagi gitu loh. Kan parah gitu loh. Dhaif itu sendiri sudah cacat, tapi ini apa? perawi yang dhaif menyelisih perawi yang siko, Sudah dhaif lemah malah menyelisih lagi. Parah enggak kira-kira? Mungkar. Enggak sembarangan lagi. Berbeda halnya kalau apa? Perawi yang siko menyelisih perawi-perawi siko yang lainnya yang lebih siko atau yang sepadan dengannya. Itu apa nanti namanya kemarin? Apa namanya? Syad. Perawi yang siko menyelisih perawi-perawi yang lain yang siko atau lebih siko dari dia. Syad. Paham ya? Kalau ini mungkar, perawi yang dhaif, yang lemah, menyelisih yang thiqah. Paham belum? Lah kalau perawi yang thiqah menyelisih perawi-perawi yang dhaif, apa namanya? Hah? Sahih. Kalau perawinya thiqah menyelisih perawi-perawi yang dhaif yang lainnya, sahih hadisnya. Paham ya? Jadi antum harus bedakan, ada sahih, ada mungkar, ada apa tadi? Syad. Kalau syad itu yang menyendiri yang menyelisih itu perawi sikoh. Menyelisih para perawi yang sikoh yang lainnya bahkan lebih sikoh. Itu namanya apa? Syad. Kalau mungkar, yang menyendiri, yang menyelisih perawi yang zaif Menyelisih para perawi yang sikoh. Kalau sahih, perawi yang sikoh, menyelisih para perawi yang zaif Alhamdulillah. Nah, kita lihat. Kata beliau, Innal munkar munkar itu adalah huwa marwahu dhaif, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah, mukhalifan lisikoh dalam keadaan perawi tersebut menyelisih perawi yang sikoh. Misal contohnya, an yarwiyal haditsa thiqatun ala wajhin wa yarwihi rajulun dha'ifun ala wajhin akhar. Ada seorang perawi yang sikoh meriwayatkan suatu hadis dengan satu sisi, datanglah perawi yang lain yang lemah yang dhaif meriwayatkan juga hadis tersebut dengan sisi yang lain. Sama-sama melibatkan hadis. Paham ya? Nah, hatta wa in kana rawiyan tilmidzaini li syaikhin wahid. Walaupun kedua perawi tersebut adalah apa? Dua-duanya murid dari satu guru. Mungkin enggak seperti itu? Gurunya satu, muridnya banyak. Apakah semua muridnya thiqah? Tidak kan? Ada murid yang dhaif, ada murid yang thiqah. Nah, ini kata beliau, walaupun dua perawi tersebut adalah apa? Adalah dua muridnya, dua santrinya syekh yang satu. Paham belum? Intinya bagaimana intinya tadi? Seorang perawi yang dhaif ini membawa suatu riwayat yang menyelisih para perawi yang sikoh. Namanya mungkar. Paham belum ini? Namanya apa Husain? Namanya apa? Mungkar. Kita lihat di sini. Wa qala ba'dhum fi ta'rifil munkar, sebagian mereka ada yang mengatakan mendefinisikan mungkar, perhatikan dulu. Huwa man farada bihi wahid itu hadis yang nabarakallahu fikum yang seorang perawi menyendiri dengan satu riwayat. Seorang perawi menyendiri dengan satu dengan satu riwayat. La yuhtamal qabuluhu. Nah, idza tafarrada. Tapi perawi ini enggak mungkin diterima kalau sendirian gitu loh. Paham ya? Perawi ini kalau sendirian enggak mungkin diterima. Paham belum? Jadi harus banyak orang baru bisa. Paham belum ini? Jadi seorang perawi menyendiri dengan suatu riwayat atau suatu hadis, tapi perawi ini kalau menyendiri itu kalah gitu loh. Kalau menyendiri dia enggak diterima. Paham belum? Wahada wa huwa madhhab ilahin nadib. Inilah pendapat yang dipilih oleh siapa? Al-Imam Al-Baiquni rahmatallah. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Mungkar itu adalah apa? Orang yang menyendiri seorang perawi. Seorang perawi menyendiri dan takdilnya, rekomendasinya itu kalau dia sendiri itu tidak bisa diterima. Paham Nah, ada yang merekomendasi mentakdil itu ada, cuman kalau sendirian tuh dia kalah gitu loh, lemah kalau sendirian. Harus banyak yang merekomendasi dulu. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Wa 'ala hadha at-ta'rif yaqulu munkar huwa huwal gharib alladhi la yuhtamal tafarna, la yuhtamal tafarrudu man infarada bihi. Berdasarkan penjelasan ini atau Definisi ini kata beliau, mungkar itu berarti apa? Yakun mungkar wal gharib. Mungkar berarti hadis yang gharib, yang asing. Alladzi la yuhtamal yang asing yang apa? Yang menyendirinya seorang perawi itu nam tidak dianggap diterima. Paham belum? La yuhtamal tafarrudu manin farada bihi. Yang di, yang tidak dianggap menyendirinya orang yang dia menyendiri dengannya. Paham belum? Jadi kalau dia menyendiri itu nggak dianggap diterima gitu loh, karena dia takdilnya cuma satu, kurang gitu loh. Paham belum maksudnya nih? Paham maksudnya ya? Nah, dia mungkin ada yang mentakdil, ada yang merekomendasi, tapi kalau sendirian itu lemah gitu loh. Harus ada yang lainnya. Paham? Ayo kita lihat. Wa wa mardudun hatta law furida anna lahu syawahid min jinsih. Dia itu ditolak hadisnya. Nah, walaupun ditakdirkan dia punya apa? punya syawahid, punya penguat-penguat dari yang sejenisnya. Kenapa? Fa innahu la yartaqi ila darajatil hasan. Karena orang ini sendiri apa? Tidak sampai naik tingkatannya kepada derajat hasan. Berarti di bawah hasan itu loh. Kalau hasan masih mending. Ini di bawah hasan. Nah, tingkatannya di bawah apa? Di bawah hasan. Sehingga tidak bisa dibawa lagi. Karena hasan li ghairi hadza hasan li ghairihi itu kan dhaif yang apa tadi? Yang masih bisa ditopang. Dhaif yang masih dikuat, bisa dikuatkan, dhaif yang tidak apa yang tidak lemahnya tidak lemah sekali tapi masih bisa dikuatkan. Paham belum? Naam. Kita lihat. Wa li anna dha'fa fihi mutanahin. Kata beliau, dikarenakan kelemahan perawi ini sudah mutanahin, sudah paling terakhir. Mutanahin itu maksudnya sudah mentok gitu ya. Kelemahannya sudah pol gitu loh istilahnya. dah paling lemah intinya. Perawi ini perawi yang paling lemah, nggak bisa dinaikkan lagi derajatnya. Paham belum? Eh, mutanahin dah. Penghabisan paling terakhir sudah pol gitu istilahnya ya, sudah mentok, nggak bisa lagi dinaikkan. Wa ta'riful awal huwa alladhi ma alaihi al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahutaala fi kitabih Nukhbatul Fikar. Adapun definisi yang pertama itu yang bagus. Yang pertama tadi itu marwahud dhaif mukhalifan listiqah yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif dalam keadaan menyelisih perawi yang thiqah. Paham insyaallah ya? Paham insyaallah ya? Inilah yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab beliau Nukhbatul Fikar. Paham belum? Abdurrahman. Hah? Paham? Eh, mana? Nukhbatul Fikar itu kitab bagus sekali. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita baca yang Nuzhatun Nadzarnya. Tapi ya nanti kalau setelah Idul Fitri nanti kita lihat tebalnya segini, cetakan Saudi, harganya kan cetakan Saudi 250. Paham ya? 250 ribu, murah bagi yang punya uang. Tapi yang kalau yang Mesir sekitar seratusan. Tebalnya agak agak apa? Bedanya enggak terlalu eh, enggak terlalu apa? Enggak terlalu banyak bedanya, cuman tebal juga. Paham ya? Tapi syarahnya Ibnu Saimin bagus sekali. Nuzhatun Nador. Naam. Itu kitab yang akan kita baca setelah ini nanti insya allah taala. Paham soalnya ya? Jadi kesimpulannya hadis mungkar itu yang bagaimana kesimpulannya? Marwahu dhaif mukhalifan listiqah. Seorang perawi yang dhaif meriwayatkan suatu hadis dalam keadaan dia menyelisih perawi yang thiqah. Kalau yang menyelisih tersebut adalah perawi yang thiqah menyelisih para perawi yang dhaif namanya apa? Sahih. Kalau perawi yang thiqah menyelisih para perawi yang thiqah yang lain namanya apa? Syad. Na'am barakallahu fikum insyaallah. Eh, besok kita na'am selesaikan nilai subhanahu wa taala. Kita mulai jam 9-an kita selesaikan ini kalau dikit lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin.